ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah ibu-ibu sekalian rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah memberikan kepada kita Rahmat, hidayah serta taufiknya Sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali Bifadlillah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita datang ke majelis ilmu yang mulia ini Tidak lain adalah Untuk taqarub Mendekatkan, mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menuntut ilmu syar'i Mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengingatkan bahwasanya ya, kita harus senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i. Mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia menerangkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Jadi melangkahkan kaki ke majelis ilmu maka orang tersebut akan berilmu mendapatkan ilmu syar'i dan apa-apa yang mereka miliki dari kedudukan dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu khususnya ilmu syar'i yang kita uh, bahas maka mereka akan memiliki kedudukan orang yang memiliki ilmu kedudukan tinggi baik dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 Qala Allah Ta'ala Az-Zumar ayat 9 Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun Innama yatadakkaru ulul albab Katakanlah Adakah sama orang-orang yang mengetahui Adakah sama orang-orang yang berilmu Mengetahui ilmu syar'i Ilmu syar'i ya, Dengan orang-orang yang tidak mengetahui Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Kalau Allah Ta'ala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Wallahu bima ta'amaluna khabir ini janji Allah Subhanahu wa taala Ibu yang harus uh, selalu diingat. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat dan orang-orang yang berilmu. ilmu. Ilmu di sini ilmu agama, ilmu syar'i, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Nah, mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi eh, ini untuk mengingatkan ya, ditinggikan eh, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jadi ditinggikannya derajat dengan beberapa derajat ya. Orang-orang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan atas besarnya keutamaan dan ketinggian Ketinggian ya, di sini mencakup ketinggian maknawi katanya kata para ulama. Ketinggian maknawi di dunia dengan apa? Yaitu dengan e, dibicarakan oleh orang-orang dalam kebaikan. Ini maksudnya ditinggikan secara maknawi di dunia, maka dia akan dibicarakan orang-orang dalam kebaikan orang berilmu itu. Ya, kita lihat uh, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, siapa nggak kenal di dunia? Abu Hanifah, Imam Malik, Muqayyim, Al-Jauziyah, Ibn ya. Dan semua para ulama disebut-sebut dengan kebaikan mereka Meskipun mereka itu meninggal dunia Tapi namanya tetap di, disebut oleh orang-orang Karena ilmu yang mereka miliki Karena ilmu yang mereka ajarkan Mereka amalkan di atas sunnah Nabi SAW Siapa yang mengenal yang tidak mengenal Imam Bukhari dan Muslim Yang namanya akan terus disebut sampai hari kiamat Inilah bukti bahasanya ini janji Allah Subhanahu wa taala Ibu dalam surat Al-Mujadilah ini nyata. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Kita saksikan para ulama dari dulu ya sampai sekarang juga siapa pernah kenal dengan Syekh Ibnu Baz kenal dengan Syekh Albani sebut terus mereka orang berilmu al ulama itu di dunia dan juga nanti di akhirat diberikan ketinggian yang hisiah hisia ini ketinggian yang bisa dirasakan oleh uh, oleh apa? oleh tubuh, oleh panca indera, yaitu apa? di akhirat akan ditinggikan kedudukannya. Di surga tapi diberikan surga yang tinggi. Inilah orang-orang ahlul ilmi, ulama. orang yang berilmu intinya akan diberi akan dinaikkan derajatnya, diangkat derajatnya beberapa derajat dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu syar'i. Meskipun dia iman. Baik itu ditinggikannya dua apa dua keadaan secara maknawi di dunia disebut namanya dengan nama kebaikan. Kemudian yang kedua ditinggikan derajatnya secara hisiah yaitu nanti di surga bisa dirasakan oleh ya oleh tubuh oleh panca indera ya, waktu nanti di surga akan menikmati kenikmatan yang tinggi di surga yang lebih tinggi mungkin firdaus ya Assalamualaikum ya. nah jadi intinya sesungguhnya Allah telah memuliakan ilmu syar'i dan orang yang berilmu dengan memberikan kepada mereka kebaikan yang banyak yang menyeluruh serta kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 269 yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-hikmah itu kefahaman al-hikmah di sini kepahaman di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini. Jadi ini harus bersyukur Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada seseorang tentang Al-Qur'an, paham pemahaman yang sahih dan As-Sunnah itu tidak kepada setiap orang, tapi yang dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah apa? Kebaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. din barang siapa yang hendak barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agama yaitu paham dalam Alkitab dan Sunnah jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ibu berikan istiqomah semangat ya mempelajari Al-Quran dengan sahih ya, asadid yang sahih manhajnya e, melalui tafsir-tafsir yang sahih juga para ulama juga memahami sunnah ya hadis yang sahih yang lainnya ini bersyukur Allah menghendaki kebaikan kepada kita insyaallah Kemudian dan barang siapa yang dianugerahkan al-hikmah itu, barang siapa yang diberikan anugerah al-hikmah, kepahaman dalam Al-Qur'an dan sunnah Ibu, benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Nah, ingat di sini gua harus diingat faqad utiya khairan katsira. sungguh apa benar-benar dia telah dianugerahi karunia yang banyak sekali. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Berkata mujah, berkata uh, Mujahid dalam tafsir Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas ya yang yang telah hatam tiga kali Quran dengan tafsirnya Mujahid seorang tabi maksudnya dari ayat Allah mengadu gerahkan al-hikmah maksudnya apa maksudnya yaitu mengadu gerahkan ilmu dan pemahaman nah ini penting ilmu dan pemahaman kalau ahlu sunnah berbicara tentang ilmu ibu ya itu hanya berkisar kepada empat hal. Kalau ahlu sunnah mengatakan kita harus menuntut ilmu Maka dengan ilmu itu kita akan bagi dunia dan akhirat Ilmu yang mana? Berkata Ibn Qayyim al-Jawziyah Berkata Ibn Kathir Allah Ta'ala Dikatakan ada ilmu oleh ahlu sunnah Yaitu Qala Allah Ta'ala Wa qala Rasulullah Wa qala sahabah Wa qala tabi'in Wakola imatul Islam itu ilmu. Adapun selainnya itu was-was dari syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Dikatakan bahwa ilmu itu adalah qala Allah Ta'ala Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasulullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabat dan asar-asar dari para sahabat yang mulia. Wa qala tabi'in dan asar para tabi'in, muridnya para sahabat. Waqala imadul muslimin berkata para imam imam-imam yang mulia ya, Imam Al-Auza'i, Imam, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan imam-imam yang lain ya, dan juga faedah-faedah dari para ulama ya Imam Nawawi, Imam uh, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim yang lainnya. Uh, eh, ini untuk mengingatkan Bu ya betapa tingginya kedudukan orang-orang berilmu untuk sebagai penyemangat bahwasanya kita harus punya komitmen tidak ada hari kecuali dengan ilmu ya sepanjang nafas di dalam diri kita maka sepanjang itulah kita menuntut ilmu syar'i maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal wahajatun nasu ila ilmi ya ahwaj atau apa namanya kebutuhan manusia kepada ilmu syar'i ya, itu lebih besar asyad min hajati ila ta'am wa syurubi lebih besar dari kebutuhan dari makan dan minum ya, jadi uh, apa ini sebagai mengingatkan harus dikomong di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut uh, ilmu syar'i kita lanjutkan ya, kajian kita yaitu kaji kitab Talbisul Iblis ya dikarang oleh Imam besar abad kelima Hijriah Al Imam Ibnu Ibnu Jauzi Allah taala itu kitabnya Talbisul Iblis tipu daya Iblis dan uh, eh, kita bahas yang terakhir kelompok eh, yang terakhir sebagai bekal bagi ibu ya yaitu kelompok Rafidah ini kita bahas sekali lagi mungkin ini firqah yang yang terakhir dari nah, Jabariyah itu sama saja seperti uh, Zahmiyah ya. Ini Rafidhah yang penting tentang Syiah. Membahas tentang Rafidhah. Ini Rafidhah masuk ke dalam 72 golongan itu Ibu ya. Rafidhah masuk ke dalam 72 golongan yang diancam masuk neraka oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang sebutannya Tirmidzi Abu Daud yang lainnya sahih. Nah, Rafidah kalau mendengar mendengar kata-kata mendengar ya kata-kata Rafidah Rafidah itu dia pecah lagi 72 Ibu ya. Rafidah pecah 72. Tapi Rafidah sendiri itu firqah Rafidah itu pecahan dari Syiah. Ibu ya. Jadi Rafiullah itu golongan dari Syiah. Ya, ada, ada Sunni, ada Syiah yang berbeda. Nah, kita bahas dulu Syiahnya itu Syiah itu Syiah itu apa? Baru nanti kemudian pemikirannya. Ini kelompok yang dimana disebutkan oleh Ibnu e, Ibnu Jauzi ini adalah kelompok yang terkena tipu daya iblis. Ya, sampai sekarang kita saksikan mereka ya dalam masalah akidah ibadah sudah terkena tipu daya iblis mereka tersesat jauh dari jalan uh, apa manhajus salafus saleh makanya mereka menamakan syi'i enggak dengan sunni gitu nah kita bahas tentang syiahnya dulu apa ini maksud dengan syiah syiah adalah orang-orang yang mengaku ya mereka mencintai ahlul bait katanya ahlul bait. Ini jadi Syiah itu adalah kelompok yang mengaku mengaku mencintai ahlul bait. Ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah. Sedangkan Syiah menurut bahasa itu apa? Ada pernah dengar Bu? Syiah itu apa? Syiah secara bahasa itu artinya adalah golongan. Syiah menurut bahasa artinya golongan. Tasya apa tasyi apa namanya tasyayyu ya bahasa Arab. Jadi sebuah golongan dan penolong. Jadi golongan sebagai penolong begitu. Sebuah golongan untuk menolong. Menolong apa? Ya menolong ahlul bait. Jadi menurut uh, lughah itu diambil diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 83. Pengertian Syiah artinya golongan diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Ya, min syiati golongan ya golongan siapa? Golongan uh, Nabi Nuh maksudnya di sini, bukan golongan Syiah ya. Ini secara bahasa dulu. Bukan berarti Ibrahim golongan orang Syiah enggak. Ya jadi arti Syiah itu secara bahasa di, diambil dari firman Allah wa inna min syiatihi la Ibrahim. Allah mengatakan min syiati ini golongan-golongan atau pengikut. Pengikut siapa Ibrahim? Mengikuti Nabi Nuh alaihi sebagai para nabi kan yang sejalan dalam akidah yang lainnya jadi intinya syiah secara bahasa adalah golongan pembela menolong itulah syiah eh, sedangkan secara istilah syiah itu ya, menurut Ibnu Hajar Asqalani syiah adalah sebuah golongan atau orang-orang ya yang mengutamakan yang, yang lebih mengutamakan yang lebih mengutamakan Ali dari seluruh sahabat. Jadi Syiah itu adalah sebuah golongan yang lebih mengutamakan Ali dari seluruh sahabat. Seluruh sahabat. Sampai lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar, ya, dari Utsman itu Syiah. Jadi ada orang orang yang mengatakan Ali lebih utama dari seluruh sahabat, itulah Syiah. Mereka Syiah itu. Ya, ini Syiah. Hanya mengutamakan, belum mengkafirkan. Nanti ada lagi firqahnya ini makanya nanti beda dengan Rafidhah ini yang ekstrem. Jadi kalau Syiah itu secara umum adalah golongan yang mengutamakan Ali dari seluruh sahabat sampai dari Abu Bakar. Padahal ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat itu ijma bahwasanya manusia terbaik setelah para nabi, setelah Nabi Muhammad SAW Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya Umar, setelahnya Utsman, baru setelahnya Ali. Di apa e, runtutan kekhalifahan itu menunjukkan keutamaan katanya kata para ulama. Jadi Ali nomor empat, Orang Syiah enggak, Ali itu adalah setelah Rasul. Bahkan yang ekstrim lagi, Nabi lebih utama daripada Nabi ah apa Ali lebih utama dari Nabi SAW. Ada yang ekstrim yang bulu. Ya intinya Syiah itu adalah kata Ibnu Hajar sebuah kelompok, sebuah golongan yang lebih mengutamakan Ali dalam keutamaan gitu dari seluruh para sahabat. Nah, kan juga berbeda dengan ahlu sunnah ibu. Kalau kita menganggap yang terbaik, yang paling utama setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar, Nabi Usman baru Ali. Itu Syiah. Dan juga adalah uh, Syiah, ya. Mereka yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti Ahlul Bait. Mengaku-ngaku mereka mencintai Ahlul Bait yang terutama adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ya. Ini mengaku-ngaku gitu sebenarnya tidak tidak uh, tidak jujur dalam dalam uh, mencintainya begitu karena yang membunuh uh, Hussein sendiri adalah mereka sendiri gitu ya dalam sejarah jadi intinya bahwasanya uh, adalah mereka yang berpendapat bahwasanya Ali radhiyallahu anhu adalah wasiat iya apa wasiat Nabi jadi Ali itu mendapat wasiat selepas meninggalnya Rasulullah sallallahu untuk menjadi khalifah. Kemudian orang Syiah menuduh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman itu berbuat zalim kepada Ali dalam masalah khilafah. Katanya merebut khilafah dari Ali padahal Rasul berwasiat kepada Ali supaya menggantikan beliau menggantikan eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, selepas meninggal Ali jadi khalifah. Itu ada wasiat padahal itu kebohongan. Kalau seandainya Ali itu punya wasiat, maka harus dibuka wasiat itu karena itu adalah syar'i ya, perintah dari Nabi. Jadi intinya orang Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum berbuat zalim kepada Ali. Waqad kadzabu fi dzalik, sungguh mereka telah berdusta ya, ya, tentang masalah demikian. Karena kenapa? Karena para sahabat semua telah sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, eh, para sahabat membaiat Umar bin Khattab, maka Ali juga termasuk di dalamnya. Setelah eh, meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum muslimin sepakat membaiat Utsman bin Affan, maka Ali masuk ke dalamnya membaiat Utsman. Jadi ini kedustaan ya. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman itu merebut ke kekhilafahan dari Ali ini kedustaan tidak benar. Kemudian di sini e, orang Syiah adalah kelompok yang yang mengutamakan. Kemudian ada sebagian Syiah yang ekstrim karena Syiah nanti pecah lagi di antaranya ada Rafidhah pecahnya Ibu ya. Rafidhah pecah lagi ternyata ada 72 ya Nah, di antara yang ekstrim seperti Rafidhah, mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan mereka terus-menerus melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan menamakan Abu Bakar dan Umar itu radhiyallahu anhuma dengan sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Nauzubillah. Ya, mereka menamakan di buku-buku mereka ya menamakan Abu Bakar As-Siddiq di buku-buku mereka yang dalam doa mereka sonamai Quraisy dua berhala Quraisy. Kenapa? Karena mereka sudah menghukumi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menjadi kufur katanya. Jadi orang Syiah, Rafidhah yang ekstrim ini Rafidhah menganggap seluruh sahabat itu sepeninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kufur itu kecuali empat dari sahabat itu. Kecuali empat katanya yaitu Salman Al-Faris, Al-Farisi. Kemudian eh, Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Mikdad Mikdad bin apa saya lupa ya uh, tiga tiga orang terus satu orang lagi ada yang hafal bu ada empat orang intinya dari kalangan sahabat yang tidak dikafirkan eh, semuanya kafir naudzubillah ya eh, ini yang ekstrim ya, sama al farisi yang enggak Abu Abu Dar al Ghifari ya uh, kemudian Abu Musa al Ashari kalau nggak salah yang keempat Abu Musa al Ashari nah Eh, di antaranya madhab mereka ibu ya syiah ini mereka berlebihan berlebihan di dalam agama khususnya berlebihan eh, terhadap imam-imam mereka dari ahlul bait ya sampai memberikan kepada mereka hak untuk tasyri' atau membuat syariat naudzubillah jadi berlebihan kepada imam-imam mereka imam imam mereka yang keturunan eh, Ali bin Abi Thalib ya padahal imam mereka itu eh, apa tidak apa eh, tidak ingin eh, apa dilebihkan ya tapi karena mereka yang jadikan guru kepada imam-imam mereka dan banyak kedustaan kepada keturunan Ali tersebut ya banyak kedustaan di antaranya adalah mereka apa imam-imam mereka itu dibolehkan untuk membuat hukum syara apa ta, sedangkan untuk membuat hukum syariat hanya Allah Subhanahu wa taala Ya, sampai Rasul juga SAW tidak membuat syariat, tapi hanya menyampaikan syariat. Kemudian juga bahasanya Al-Quran itu adalah uh, sudah berubah katanya, ada pengurangan dan semacamnya. Ya. Kemudian juga mereka menjadikan imam mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi imam-imam mereka jadikan tandingan-tandingan uh, disembah selain Allah Subhanahu wa taala kemudian membangun kuburan-kuburan imam mereka membangun uh, eh, di atasnya tempat ibadah, tawaf, sholat yang lainnya. Lihat di Karbala kan tempatnya Husain meninggal di sana dibangun dibangun seperti Masjidil Haram tuh ya. Ada orang sholat tawaf di sana, naudzubillah. Kemudian juga membuat kubah-kubah ini di antara cirinya orang Syiah di kuburan. Kuburannya ditinggi-tinggikan jadi bangunan megah mereka tawaf mengelilingi kuburan, mereka menyembelih sembelihan di sana, mereka bernazar kepada kuburan. Inilah Syiah syariatnya secara umum. Kemudian Syiah sendiri berpecah lagi menjadi beberapa golongan. Yang satu ah, satu sama lain ada yang lebih ekstrim, ada yang ah, yang yang enggak enggak ekstrim ya, yang ada yang sampai kufur golongan Syiah ini, ada yang enggak. Ya, ada hanya hanya dia sebagai orang yang uh, munafik uh, munafiknya tidak munafik akbar ya di antaranya begini Syiah dibagi menjadi kelompok yang terkenal di antaranya adalah al Ismailiyah uh, eh, yang pertama adalah Zaidiyah maaf yang pertama Zaidiyah pecahannya Zaidiyah kemudian ada yang kedua Ar-Rafidhah kemudian yang ketiga al Ismailiyah kemudian yang keempat Fatimiyah Kemudian yang kelima al-qaramithah, al-qaramithah yang lainnya. Nah, ini pecahan dari Syiah Ibu ya. Ada Zaidiyah seperti di Yaman. Sebagian besar di Yaman itu Zaidiyah, pahamnya Syiahnya itu tidak seperti Rafidah karena hanya mengutamakan Ali di atas apa mengutamakan Ali dari Abu Bakar dan Umar. Hanya itu saja tidak mengkafirkan. Tapi memang salah pendapatnya tapi mereka baiknya tidak mengkafirkan Abu Bakar tidak tidak ya. jadi mereka dihukumnya masih orang muslim tapi yang keluar sedikit ya, dalam segi manhaj ya akidahnya sama seperti Ahlus Sunnah ini Zaidiyah di antara kemudian Rafidhah sekarang dikenal dengan Syiah Imamiyah yang ada di Iran sekarang dibantu dengan negaranya Iran ya nah kita akan bahas Rafidhah ini yang yang utama Rafidhah nama lainnya Syiah Al-Imamiyah ada Al Ismailiyah yang dulu dia e, apa kumpul apa di daerah-daerah Afrika dan yang lainnya ya. Yang sekarang Fatimiyah yang dulu di Mesir dan yang lainnya Al Quramitah juga termasuk yang ekstrim ini ya. Jadi intinya mereka berpecah. Jadi ahlus ahlul bid'ah ya biasanya terus berpecah-pecah karena mereka e, ikhtilaf terjadi perselisihan, permusuhan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari Al-Quran tentang sifatnya ahlul bidah, ahlul hawa yang sering, sering berpecah belah dalam surat Al-Baqarah ayat 137 ya Al-Baqarah 137 kalau Allah Ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya Al-Quran dan Sunnah sungguh mereka telah mendapat petunjuk dan jika mereka berpaling berpaling Al-Quran dan Sunnah dari wahyu ilahi sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan perselisihan ya. maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Al-Baqarah 137. Jadi barang siapa yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan manhaj yang hak Ibu, ini prinsip ingat, barang siapa yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari manhaj yang lurus Ahlus Sunnah, maka akan apa mereka terfitnah dengan kebatilan. Maka tergelincir mereka uh, apa masuk ke dalam ahlul bidah, maka akan berpecah belah seperti halnya orang Syiah ini pecah terus ya. ya sudah kita bahas pada yang juga. Dan akan tidak berhenti perpecahan terus ya di antara mereka sampai mereka menemui apa namanya mendapatkan kerugian ya di akhirat ya waliyullah. Jadi intinya Syiah sendiri pecah lagi berapa berapa firqah ya dan apa namanya uh, eh, Rafiullah sendiri pecahannya Syiah juga pecah lagi nanti di sini lihat ada 12 golongan. Nah itu sepintas tentang uh, Syiah. Jadi kesimpulannya begini Bu ya, karena uh, eh, Rafidah itu bagian dari Syiah. Jadi setiap Rafidah itu pasti Syiah, tapi tidak setiap Syiah itu Rafidah. Ya, karena ada Rafidah namanya ada ada ada maaf ada Syiah Zaidiyah di antaranya. Nah, sekarang Rafidah Kenapa dikatakan Rafidah? Ya, ini Syiah yang ekstrim. Di antara ajarannya dia mengkafirkan seluruh para sahabat ini yang ekstrimnya. Para sahabat kafir ya. Nah ini yang ekstrim uh, Nah rofiqoh itu kapan mulai adanya? rofiqoh muncul di zaman Zaid. Zaid ini Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi apanya Ali bin Abi Thalib Ibu? Zaid bin bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi apanya Ali bin Abi Thalib ini Zaid ini? Cucu apa bawah cucu apa? Cicit. Jadi cicitnya Ali. Ini adanya nama imam Imam Zaid bin Ali. Ya, bin Hasan bin Ali. Kalau orang Arab itu begitu. Jadi nama bapaknya sudah dipakai buat anaknya. Lihat di sini. Zaid bin Has bin Ali bin Hasan bin Ali lagi kan nama kakeknya dipakai ke cucunya kemudian Zaid, Zaid ini seorang imam besar waktu itu di Basra kemudian Zaid berpidato di depan orang-orang Syiah waktu itu ya banyak orang Syiah ada orang Sunni Zaid termasuk orang Sunni orang Syiah loyal, loyal loyalitasnya kepada Zaid begitu karena termasuk ahlul bait begitu kemudian Zaid berpidato di depan orang ber, ber, apa, berkhutbah maka Pengikutnya mengatakan bagi apa bertanya wahai Imam bagaimana pendapat Anda tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab begitu. Nah, pertanyaan itu supaya apa namanya? Imam apa mengeluarkan fatwa sejalan dengan mereka. Mereka membenci Abu Bakar dan Umar begitu. Tapi apa yang dikatakan Zaid Zaid bin eh, Hasan bin Ali mengatakan bahasanya kedua orang itu adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW keluarga kami atau eh, kakek-kakek kami maksudnya Ali bin Abi Thalib gitu mencintai kedua orang ini begitu dan mengakui keikhlafahannya dan tidak membicarakan kecuali yang baik-baik maka para para pengikutnya itu sebagian tidak terima dengan ucapan imam ya tidak terima dengan ucapan imam maka dia apa makanya apa mereka sebagian meninggalkan Zaid meninggalkan Zaid gitu ya berlepas diri dari Zaid tidak mau menjadikan Zaid sebagai imamnya. Lepas diri mereka oh, meninggalkan Zaid sebagai, maka Zaid mengatakan, "Rafat tumuni, rafat tumuni, apakah kalian meninggalkanku?" Ya, apakah kalian meninggalkanku? Kenapa begitu? Nah, maka disebutkan orang yang meninggalkan Zaid pada waktu itu disebut kelompok Rafidhah yang meninggalkan imamnya. Dan orang yang loyal kepada Zaid dikatakan Zaidiyah yang loyal kepada Zaid, yang ikuti Zaid, sependapat dengan Zaid, menyebabkan Zaidiyah. Ini Syiah Zaidiyah. Jadi hanya mengutamakan Ali di antara para eh, di antara Abu Bakar dan Umar begitu. Saya mengutamakan saja, bukan mengkufurkan, mengkafirkan tidak seperti Rafidhah. Ya, mengutamakan. Nah, maka inilah lahirlah sekte namanya Rafidhah ibu mulai muncul. Nah, Rafidhah Kemudian mereka berpecah, ada mereka punya imam sendiri dan sampai sekarang dikatakan imam apa namanya Syiah Imamiyah ya Syiah Imamiyah yang ada 12 imam menurut mereka. Nah ini eh, apa sejarah adanya Rafidhah dikatakan Rafidhah mereka artinya berpisah atau meninggalkan ya eh, imam mereka itu Zaid maka dikatakan Rafidhah. Nah ya Rafidhah itu mulai muncul yaitu di Basrah itu ya yaitu Irak dan Iran sekarang itu di Basrah itulah muncul uh, Syiah dan banyak juga rofi apa maksudnya dan juga qadariyah di sana dan juga jahmiyah banyak ya, di Iran Irak Iran apa Irak dan Iran itu dulunya Basra tempat di mana lahirnya eh, firqah-firqah sesat di sana Ibu ya di Irak dan Iran itu yang sekarang nah kemudian di antara ini supaya mengetahui tentang uh, supaya bisa menilai apakah rofiqoh itu Islam atau bukan kalau dikatakan Rafidho itu Sunni ya jelas bukan Sunni dan Jawa. Ya, kita katakan apakah itu masih Islam apa tidak? Ya, para ulama menelusuri tentang kesesatan Rafidho ini. Yang pertama, kesesatan Rafidho dalam dalam masalah tauhid rububiyah. Sekarang kita lihat. Kesesatan Syiah Rafidho dalam tauhid rububiyah. Nah, perlu kita ketahui ya, e, keyakinan al-sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid rububiyah ini jelas kita sudah belajar bahwasanya al-sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq wahdah yang Maha Pencipta satu-satunya di alam semesta ini. Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta, mengatur urusan di langit dan di bumi, yang memiliki yang merajai langit dan bumi seluruhnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 85, ayat 88. Ayat 85 sampai 88. Bu, Al-Mu'minun ayat 85 sampai 88. Itu bisa dibuka tentang bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya, dialah yang apa menguasai yang menciptakan yang menguasai dan memiliki alam semesta Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun katakanlah siapakah yang memiliki bumi yang menguasai bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya jika kalian benar-benar mengetahuinya sayaquluna Allah maka mereka pasti akan mengatakan kepunyaan Allah qul afala tadhakkarun katakanlah kenapa mereka tidak mau mengambil pelajaran sampai ayat 48 ini bukti tentang bahwasanya ini uh, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Allah itu sebagai Al-Khaliq satu-satunya, pencipta, apa pemilik, pemelihara alam semesta. Ini uh, akidah Ahlussunnah. Kita bandingkan dengan Rafidhah bagaimana Rafidhah? Ya, dalam akidah Rafidhah, keyakinan Rafidhah bahwasanya apa? Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ikut mengatur alam semesta adanya. yang ikut mengatur alam semesta yang ikut memiliki alam semesta seperti keyakinan mereka dinisbatkan kepada keturunan Ali sebagai imam-imam yang masuk, ya imam-imam yang masuk. dan ada di antara ya, imam-imam mereka ini kedustaan sebenarnya dinisbatkan kepada keturunan Ali namanya Abu Abdillah imam mereka kan mengatakan begini katanya amma alimta anna dunya wal akhirah li imami ba'daha yadha'u yadha'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha ini perkataannya mereka uh, apa dinisbatkan kepada imam mereka namanya Abu Abdillah katanya uh, apa kalian tahu bahwasanya dunia dan akhirat ini untuk imam nah, untuk para imam katanya yang dimana diletakkan di mana saja yang yang dikendaki oleh imam-imam dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh imam-imam uh, tersebut. Nah, ini kekufuran ya perkataan ini, tapi ini juga kebohongan dan banyak kepalsuan orang Syiah itu menisbatkan kepada imam-imam mereka. Di intinya eh, intinya imam-imam mereka ikut andil mengatur alam semesta naudzubillah. Ya, dunia akhirat masalah ya. Mengatur dunia akhirat naudzubillah. Ini eh, tentang penyimpangan Syiah dalam segi apa akidah uh, tauhid uh, rububiyah Kemudian juga ada perkataan Khomeini. Khomeini termasuk uh, tokoh imam apa imamnya Syiah Ibu ya yang, yang zaman sekarang kan sudah meninggal. Khomeini mengatakan bahwasanya imam-imam itu mempunyai kedudukan yang terpuji, yang tinggi. Darajat samiyah, ya kedudukan yang tinggi, makom yang tinggi. Di mana sebenarnya sini bahwasanya alam semesta uh, seluruhnya itu tunduk kepada uh, wilayahnya, kepada kekuasaannya naudzubillah. Ya. Kemudian juga mereka menguasai seluruh kaun, seluruh alam semesta, ya, koma ini, Ya, naudzubillah ini imam-imam mereka itu katanya ikut andil dalam intinya apa mengatur alam semesta. Ya, meletakkan uh, kekuasaan di dunia menurut imam-imam mereka siapa yang berpuasa ini ya mengatur intinya mengatur ya naudzubillah ini ini sudah menyimpang kata para ulama ini nukil dari buku-buku hukum mereka ya orang Syiah kemudian dari tauhid uluhiyah ya ya Rafidhah juga menyimpang dari segi tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah nah kalau tauhid uluhiyah menurut ahlu sunnah ya bukan ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahin kecuali Allah dan meyakini bahwasanya tidak boleh memalingkan sebagian daripada ibadah itu kepada selain Allah. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka syirkul akbar keluar dari agama Islam kata Sunnah. Ya, barang siapa yang memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia syirkul akbar, berbuat syirik besar dan keluar daripada Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60 ayat 36 ayat 36 An-Nisa ayat 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun ya dan yang lainnya ayat-ayatnya banyak tetapi kalau orang Rafidhah ya orang Syiah Rafidhah mendefinisikan mengartikan tentang tauhid uluhiyah Tauhidiyah, mereka mengatakan tauhid itu adalah mengesahkan ya, mengesahkan Ali di dalam kekhilafahan. Nah, ini kalau menurut mereka. Jadi mengesahkan Ali, menunggalkan Ali dalam al-wilayah, dalam khilafah. Jadi yang hanya berhak menjadi khalifah itu Ali dan keturunannya sudah katanya gitu. Jadi Ali yang berhak menjadi khalifah selepas Nabi Alaihi Wasallam itu dikatakan tauhid. Barang siapa yang merebut ya eh, kekhilafan dari Ali ataupun mengakui ada khilafah selain Ali, maka dia telah berbuat syirik. Nah, ini kebalikan daripada kita. Ya, kalau orang Syiah Rafidhah menganggap namanya syirik itu yang mengakui keimaman Eh, dua imam ya selain Ali ada imam yang lain. Jadi orang yang berkeyakinan demikian itu syirik katanya. Nah, jadi kalau kita meyakini makanya yang memandang ahlu sunnah itu syirik karena meyakini Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Utsman sebagai khalifah, maka dengan syirik. Dan apalagi meyakini setelahnya Yazid sebagai khalifah atau sebagai Muawiyah sebagai musuh mereka kan, Muawiyah dan Yazid itu ya. Uh, jadi ini dikatakan syirik. Maka mereka ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65. Coba dibuka Az-Zumar ayat 65 Ibu ya. Ini ketika menafsirkan ayat uh, surat Az-Zumar ayat 65, mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, qala Allah Ta'ala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dibuka Bu. Ada ayatnya. Coba dibuat dibacakan Az-Zumar ayat 65 Walaqad uhiya ilaika Dan sungguh Ya silakan dibaca yang dibuka Az-Zumar ayat 65 Walaqad uhiya ada bu? Ya Hmm. Iya. Di sini lain tak jika kalian. Ini tunjukkan kepada Rasul, Ibu. Domir tak di sini ya. Ya Rasul tidak mungkin untuk syirik, tapi kalau Rasul saja berbuat syirik, maka akan dihapus amalnya bagi kita. Jika ya, kalian menyebutkan Allah sesuatu kan di sini. Tapi kalau kata orang Syiah, tak di sini artinya menyekutukan al-wilayah adanya dengan yang lainnya. Eh, ini dalam punya mereka namanya uh, al-kafi atau al kumi yang buku tafsir mereka. Jadi mengatakan uh, apa tak di sini menyekutukan dalam wilayah. Wilayah di sini adalah kekhilafahan. Nauzubillah. Jadi barang siapa yang menyekutukan wilayah dengan wilayah Ali dengan khilafah Ali maka akan hapuslah amal-amalnya begitu kata mereka dan mereka masuk orang rugi pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ini ini apa, penafsiran yang menyimpang jauh dari arus sunnah. Ya, ini diantara uh, eh, apa kesesatan mereka. Jadi mereka ya, dalam masalah apa namanya kesyirikan, ya dikatakan syirik adalah yang mengakui yang ada yang orang meyakini ada khilafah selain uh, Ali bin Abi Thalib ya. Kalau kita kan enggak namanya syirik itu adalah orang yang menyembah selain Allah atau orang yang memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya banyak ya. Ini dalam masalah uh, uluhiyah. Kemudian dalam masalah usul uh, usul iman, pokok-pokok keimanan. Ibu ya berbeda dalam masalah rukun iman maksudnya ya kalau ahlu sunnah wal jamaah eh, jelas ya rukun iman itu ada enam ya ada enam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ya jadi uh, usul atau pokok keimanan ahlu sunnah itu ada enam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 285 kalau Allah taala amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli ya eh, apa rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya wal mu'minun demikian juga orang beriman semuanya beriman kepada Allah beriman kepada malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasulnya yang akhir kemudian juga sama kepada dan qadar rukun iman ya uh, intinya ini eh, rukun iman al sunnah ada enam tidak berubah ini sebagai usul keimanan pokok keimanan sedangkan kita lihat kalau Rafidah ibu Syiah Rafidah bagaimana tentang rukun keimanan mereka atau juga dikatakan di sini uh, arkanul Islam ya sama saja Islam dengan uh, iman kalau mereka mengatakan arkanul Islam uh, rukun Islam mereka disebutkan di sini ya bunyal Islam ala khamsin ibu ya Islam itu dibangun atas lima perkara menurut uh, eh, ahlu sunnah kan apa yang pertama asyhadatu alla ilaha illallah ibu ya kemudian wa iqa wa iqamatus shalah kemudian wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajil bait manitia ya apa ya, ya wa hajil bait ila haram nah itu rukun Islam ya ahlu sunnah syahadatain kemudian mendirikan sholat apa mengeluarkan zakat kemudian berpuasa di bulan Ramadan kemudian haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu itu jelas uh, eh, ahlu sunnah begitu pemahaman tentang rukun Islam sedangkan kalau Syiah Rafidhah dia mengatakan begini uh, Islam itu dibangun di, di atas lima perkara katanya sholat ya kemudian zakat kemudian puasa haji dan wilayah wilayah ini namanya uh, kekhalifahan. Wilayah ini kekhalifahan, kekuasaan ya. Nah, tidak ada syahadat di sini. Tidak ada syahadat. Maka di sini sebutkan barang siapa yang apa meyakini ada khilafah selain khilafahnya Ali dan keturunannya, maka dia telah berbuat syirik. Ya, maka mereka mengatakan bahasanya sebagian oh, sebagian besar manusia itu mengambil empat hal dari yang tadi mereka sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak mengambil yang satu yaitu al-wilayah kata mereka. Ya, ini. Kemudian dalam yang uh, riwayat yang lain kata mereka ini dalam buku mereka Al-Kafi ya, disebutkan di sini juga bahwasanya uh, dikatakan iman menurut mereka itu adalah syahadat katanya. Syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammad rasulullah. Kemudian ditambahi yaitu yaitu dengan apa? mengakui kekhilafahan Ali dan keturunannya katanya ya kemudian dia sholat zakat puasa haji juga ada ya awil wilayah ya. kemudian e, ditanya mana yang lebih penting dari hal demikian itu yang yang lima itu maka imam mereka mengatakan yang lebih penting adalah al wilayah yaitu kekhilafahan jadi itu adalah e, pokoknya kata mereka barang siapa yang mengakui kekhilafahan Ali dan keturunannya maka ibadahnya yang lain akan diterima Barang siapa yang tidak mengakui kekhilafan Ali dan keturunannya, maka ibadah-ibadahnya akan akan dihapus pahalanya begitu. Jadi ditanya yang lima itu yang lebih utama mana? Yaitu wilayah kalau harus sunnah enggak yang, lima itu lebih utama syahadatain karena sebagai pokok akidah. Ini bedanya Ibu ya. Ya kita harus sunnah mengakui ya, Ali sebagai khilafah, sebagai khalifah. Ya, Apakah keturunannya supaya khalifah semua? Tidak ternyata kan setelahnya ada Muawiyah, ada Yazid, ada yang lainnya. Ya. Nah, itu yang eh, yang berbeda dengan orang Syiah. Ini tentang uh, keimanan. Kemudian Ibu uh, tentang keimanan terhadap Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'anul Karim. Bagaimana orang orang Rafidhah meyakini tentang Al-Qur'an? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu terpelihara baik lafadznya, maknanya, ya, tafsirannya yang lain terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an Bu ya. Hurufnya, ayatnya, semua isi Al-Qur'an itu terpelihara. Tidak bisa tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak ada penambahan, maksudnya tidak ada pengurangan sedikit pun. Ini keyakinan Ahlussunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kamilah yang menjaganya, yang memelihara Al-Qur'an. Jadi sampai hari kiamat Al-Qur'an itu tidak akan bisa berubah. Ya, itu terpelihara. Ya, Al-Qur'an yang ada sekarang adalah seperti apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Ahlus Sunnah. Sedangkan menurut orang Syiah Rafidhah, Al-Qur'an itu sudah mengalami perubahan. Tidak seperti uh, waktu turunnya kepada Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam jumlah ayatnya itu adalah 17.000 ayat ya orang Syiah Abdullah mengatakan Al-Quran itu yang turun pertama kali itu jumlahnya ayatnya 17 17 ribu ayat nah ini kedustaan jadi apa tiga kali lipat Qurannya kita kalau ayat Al-Quran yang ada dalam uh, eh, Mushaf Utsmani yang eh, apa yang, yang dalam apa, Quran yang sekarang itu ada berapa ayat ibu Quran yang sekarang kita pegang itu ada berapa ayat semuanya ada yang tahu jumlah ayat dalam Al-Quran? Ya, kalau orang Syiah mengatakan 17.000 ayat katanya. Nah kalau Al-Sunnah mengatakan berapa ayat Al-Quran itu semuanya? Ada yang pernah baca? Iya. Al-Quran itu jumlahnya 114 surat. 114 surat. Kemudian ayatnya 6000 236 ayat. Ini ayatnya. Ya. Ada perbedaan tapi yang lebih sahih ini katanya 6236 ayat. Ya, kalau suratnya ada 114 surat. Ayatnya 6260 uh, 200 36 ayat. Ini menurut Ahlussunnah. Jadi Qur'annya mereka orang Syiah itu ada 17 ribu lebih banyak dari Qurannya kita. bila ini kedustaan intinya ya. Uh, Al-Quran Nurul Karim tidak akan berubah, tidak akan bertambah berkurang sampai hari kiamat terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Ya. Dalam masalah Al-Quran mereka berbeda dengan dengan kita. Kemudian dalam masalah hadis, hadis kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah hadis itu adalah seluruh apa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi kemudian persetujuan Nabi ya e, sifat akhlak Nabi itu namanya hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang dilihat oleh para sahabat ya itu adalah hadis sedangkan e, hadis menurut orang Syiah Rafidah adalah seluruh yang datang dari imam mereka jadi imam mereka itu hadis baik itu dari imam yang keberapa nggak tahu imam yang ketiga atau keempat itu semuanya dikatakan hadis jadikan hukum jadikan sumber hukum karena kenapa karena mereka ber berkeyakinan imam-imam mereka itu maksum maksum semuanya sedangkan al sunnah seluruh manusia itu tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul hanya rasul saw yang maksum sedangkan para sahabat nggak maksum ada kesalahannya selain Nabi itu nggak nggak maksum. Kalau mereka menganggap imam-imam mereka itu maksum, jadi keturunan Ali itu maksum semua ya imam-imam mereka. Jadi ya ini berlebihan dulu. Ini adalah masalah hadis. Jadi berbeda hadis menurut ahlu sunnah dengan orang syiah rafidhah. Jadi kalau perkataan imam mereka bisa jadi hadis seperti hadis Rasulullah SAW ya. Tapi kalau menurut ahlu sunnah tidak. Seperti perkataan para sahabat itu bukan hadis, itu namanya asar ahlu sunnah atau tabiin juga itu asar ya atau imam-imam ahlu sunnah itu disebutnya juga asar bukan hadis ya nah, ini e, beberapa e, akidah ya atau ajaran manhaj orang-orang Syiah yang menyimpang ya dari ahlu sunnah baik dari akidah sudah berbeda e, rukun iman e, rukun Islamnya sudah berbeda ibu kemudian Al-Quran juga sudah apa berbeda dengan kita maksudnya mereka lebih banyak katanya Al-Qurannya dan menurut Al-Quran yang sekarang itu yang kita kita pegang itu sudah terjadi perubahan, dirubah oleh para sahabat kata mereka. Kemudian juga dalam menyikapi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang yang tidak dikafirkan oleh oleh mereka. Ya, sedangkan al Sunnah sepakat ibu ya para sahabat itu adalah orang-orang yang e, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tetap beriman seperti peninggalan Nabi SAW mereka ahlu surga ya, sebagian ada disebut oleh Nabi mubashirin Abil jannah ya 10 orang dijamin masuk surga jadi seluruh para sahabat adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya taat kepada Allah dan Rasulnya dan mereka akan masuk surga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100 kalau Allah taala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله, رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار Jadi orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho terhadap mereka dan mereka mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini banyak dalil di mana keutamaan para sahabat yang sudah kita sebutkan. Intinya ahlu sunnah mengatakan para sahabat seluruhnya adalah ahlul jannah. Ya, mereka semuanya orang-orang beriman yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai apa eh, apa namanya? khairul ummah, sebaik-baik umat mereka itu ya. Dan Islam adalah khairul ummah dan di antara umat Islam yang paling terbaik adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan uh, si Arabidah mengatakan seluruh para sahabat itu kufur, ya, naudzubillah. Ya, sampai sampai mendoakan uh, Abu Bakar Al siddiq dengan Umar dengan laknah dan mengatakan mereka itu berdua adalah kekal di neraka naudzubillah. Kemudian mengatakan anaknya juga Aisyah dan Habsah dikatakan oleh mereka itu adalah dua pelacur naudzubillah dan juga di, dikatakan kufur sampai mereka diadakan peringatan peringatan ketika kematiannya Aisyah sampai sekarang ada ibu ya jadi mereka memperingati kematian Aisyah diperingati dengan hari namanya hari uh, apa namanya hari kesenangan hari kebahagiaan mereka berpesta bernyanyi ya yang lainnya ya, makan-makan dengan naudzubillah kematiannya Aisyah itu dianggap suatu kebahagiaan buat mereka ya dan karena menganggap pelacur. Nauzubillah bagaimana ya apa Rasul SAW mempunyai istri seorang pelacur? Nauzubillah nggak mungkin. Ya Aisyah adalah wanita terbaik ahlu surga. Ya Sayyidah fil jannah termasuk di antara apa namanya istri-istri Nabi di surga. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kematian Umar bin Khattab juga diperingati dan orang yang membunuh Umar bin Khattab Abu Lu'lu disebutnya namanya Abu Suja bahwa bapak seorang bapak pemberani. Malah dia memuji orang yang membunuh Umar. Umar bin Khattab memujinya, padahal orang Majusi, orang kufur. Ah. Aneh orang Majusi kok dia orang kufur di di apa dipuji-puji ya, dianggap pahlawan. Sedangkan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan dan dikatakan oleh Rasulullah Umar fil jannah dan juga Umar bin Khattab adalah apa eh, apa namanya khalifah yang dimana disegani dalam apa disegani oleh orang-orang kufar sehingga kekhilafannya sampai ke Eropa, sampai ke India, sampai ya, menyebar ya sebagian dunia. Uh, maka apa orang alusunnah memuliakan Umar bin Khattab, sedangkan orang Syiah menganggapnya dia kufur dan lainnya. Ya, Ya Rasul mengatakan bil jannah, orang Syiah mengatakan binar Nah, ini ya. Ini dalam uh, akidahnya para sahabat, maksudnya akidah dalam menyikapi para sahabat yang mulia ya. Ini orang-orang uh, Syiah berbeda dengan para para uh, ahlu sunnah wal jamaah ya, ahlu sunnah wal jamaah. Intinya banyak ibu ya perbedaan dengan dengan mereka. Dan itu dalam masalah akidah, dalam masalah uh, ibadah, ibadah ibu ya, diantaranya azan, azan mereka dengan azan kita beda. Azan ahlu sunnah dengan azan uh, syiah itu beda Eh, Allah Syiah ditambah dengan kata-kata Ali apa Bu? Ali waliullah, Ali waliullah dan Ali hujatullah. Ada tambahannya. Jadi ada tambahan Ali waliullah katanya Ali hujatullah. Adanya sudah berbeda. Kemudian wudu. Wudunya ahlu, uh, eh, ahlu sunnah maklum ya, yaitu kaki dicuci. Tapi kalau wudunya orang Syiah Rafidhah, kaki kaki tidak dicuci, tapi cuma cuma diusap ya diusap dan dielap kalau ada tisu atau ada kain cuma dielap saja tidak dicuci ini beda sekali jauh ya ah, padahal kalau ada satu bagian kaki saja ibu ya tidak terkena air tidak tidak dicuci oleh air maka itu diancam dengan neraka bagaimana kalau tidak dicuci hanya diusap saja Alhamdulillah. jadi dia wudhu sudah berbeda Jadi segi sholat segi sholatnya sama tidak orang Syiah ya orang Syiah berbeda dengan orang Sunni ketika sholat ibu ya kalau orang eh, ahlu sunnah kalau sudah ruku mencapai sami Allahu liman hamidah kalau orang Syiah sesudah ruku dia mengucapkan ya sami Allah liman hamidah Allahu akbar ada tambahannya ya sami Allah liman hamidah Allahu akbar katanya begitu ya yang berbeda. Kemudian juga dia tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat. Jadi banyak perbedaannya ibu ya. Kemudian juga yang lebih ekstrim adalah adanya nikah apa namanya ada mut'ah, ya adanya nikah mut'ah itu. Ya kalau dibahasakan itu adalah perzinahan yang dilegalkan dengan uh, dengan atas nama syar'i. Jadi sama seperti pelacuran ya, karena namanya nikah kontrak. Dalam Islam nggak ada dalam al-sunnah nikah kontrak itu haram ya kalau ada nikah dia janji hanya sebulan dua bulan ini ini batal ini batil pernikahannya batil pernikahannya sedangkan bagaimana kalau niatnya dalam hati seorang laki-laki ini terjadi perbedaan di sunnah dan mengatakan tidak benar tidak sah dan mengatakan sah kalau dalam hati tapi intinya nikah dengan waktu tertentu itu pernikahan yang haram diharamkan seperti mutah ini ya ini mutah kan bisa hanya dua hari nikah kemudian setelahnya uh, dia cerai lagi ya, yang jadi mereka mengatakan juga tentang keutamaan mut'ah barang siapa yang mut'ah sekian sekian sekian sama dengan derajatnya Husain siapa yang mut'ah itu sekian sama derajat, derajatnya dengan Ali siapa yang mut'ah sekian sama derajatnya seperti Rasulullah SAW jadi semakin banyak mut'ah maka derajatnya akan menyamai Husain menyamai Ali naudzubillah ya ini intinya kata para ulama ahlu sunnah ini pelacuran perzinahan yang dilegalkan dilegalkan atas nama syar'i ya masyarakat ini ada pacuran intinya alhamdulillah ya kemudian juga mereka mereka membolehkan berbohong berdusta atas nama agama namanya apa Takia. jadi takia itu bagian dari Buat apa takia itu Takia itu berbohong menyembunyikan sesuatu yang benar ya, dia berpura-pura ini takia. ya itu bagian dari syar'i jadi takia itu di, dianjurkan malah diwajibkan menurut mereka Sedangkan ahlu sunnah namanya berbohong itu dosa besar. Ya, di, antara sifat orang munafik kan al-alamatul munafiqin asalasa. Al-munafiqin al-alamatul munafiqin salasa. Tiga ciri orang munafik. Wa idza hadatha kadzab, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlaq. Ya, eh, ciri orang munafik ada tiga apabila berbicara berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari janji apabila dia diberi amanah dia uh, berkhianat nah sedangkan apa orang Syiah mengatakan dusta itu bagian daripada agama naudzubillah ya kalau kita dikatakan dusta itu dosa besar maka orang yang sering berdusta maka dia diancam dengan neraka karena dosa besar dalam Islam nah, ini eh, diantara penyimpangan Syiah secara global itu ya secara eh, apa, umum intinya beda sekali prinsip-prinsip uh, apa namanya akidah dengan ibadah ya dan yang lainnya berbeda dengan ahlu sunnah. Jadi sepakat para ulama Rafidah itu sebenarnya udah uh, yang termasuk adalah yang kekal di neraka ya 72 yang kekal di neraka ya kecuali yang yang awam-awamnya kita tidak langsung memfonis yang ulama-ulamanya kan uh, sepakat uh, ulama sekarang ya, ya ulama apa zaman sekarang mengkafirkan Khomeini ya dan Syarbani yang lainnya ulama ya karena sudah uh, keterlaluan dalam meng, apa namanya melebihkan uh, para imam-imam mereka di atas para nabi sampai seolah-olah imam-imam mereka itu adalah ilah ya ilah yang menyamai Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta yang membuat syariat yang lainnya naudzubillah ilah syiah rafidhah itu ya yang di antara syiah yang ekstrim Nah, kemudian kita lihat ke buku di sini, kita bacakan mungkin ya nah, di antara uh, pecahannya dan dua ya, di antara apa namanya? keyakinan-keyakinan eh, atau ajaran-ajaran yang menyimpang di antara mereka. Uh, Syiah Rabidah terbagi menjadi 12 golongan. Yang satu Alawiyah. Pecahan yang Alawiyah, Alawiyah ini sekarang yang ramai di Syria. Ya, Bu ya, yang presidennya itu ini namanya Syiah Alawi ya ya yang sekarang lagi ramai di Syiah apa di Syria jadi Asad itu namanya kan Asad dia termasuk Syiah Alawi sama saja seperti Syiah Imamiyah ya menurut mereka sebenarnya hak kerasulan adalah milik Ali alhamdulillah namun Jibril melakukan kesalahan nah, ini yang terkenal di antara pendapat orang Syiah Alawi di mana Rasul itu apa Jibril itu salah menyampaikan wahyu kata Nabi naudzubillah ya masa nggak mungkin Jibril salah harusnya pada Ali tapi ini kepada Rasul nah begitu kata mereka ini tidak benar ini kedustaan besar ya kemudian yang kedua ada Amriyah sekte ini berpendapat Ali merupakan sekutu Muhammad SAW dalam masalah kerasulan ya, ini ada sekutu jadi Ali juga Rasul seperti halnya Musa dengan Harun Alhamdulillah ini enggak ada Rasul ya, waktu itu hanya Nabi Muhammad SAW ya Ali hanya sebagai sahabat yang mulia ya dan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Syiah lagi ya mereka menyatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu ya bukan RA tapi radhiyallahu anhu adalah orang yang diberi wasiat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekasih Allah peninggalan beliau umat Islam telah kafir dengan berbeda kepada selain Ali. Nah ini yang ekstrim diantaranya ya Rasulullah. dia mengatakan Ali punya wasiat ini nggak benar ini ini dibantah oleh oleh keturunan Ali. Ali nggak punya wasiat apa-apa dari Nabi. Kalau seandainya punya wasiat ya harus dia disebutkan wasiat itu di depan Abu Bakar supaya Abu Bakar tidak jadi tidak jadi menjadi khalifah ya karena ada wasiat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Enggak ada wasiat. Ya, sampai kepada Abu Bakar Siddiq juga nggak ada wasiat Nabi eh, apa menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Enggak ada ya. Jadi ini kedustaan. Kemudian juga ini pendapatnya ekstrim umat Islam yang kafir, ya, apa telah kafir dengan berbaiat kepada selain Ali ya umat Islam yang berbaikat kepada Abu Bakar siddiq kepada Umar, kepada Utsman itu kafir kata mereka, ya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada apa Ishaqiyah. Sekte ini menyatakan kenabian masih terus berlanjut hingga hari kiamat. Dan setiap orang yang mengetahui ilmu apa namanya ahli kitab adalah seorang nabi. Nah, ini juga ya. Ini meyakini bahwasanya kenabian itu sampai hari kiamat ada. Ini tidak benar ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kenabian dan kerasulan sudah berhenti yaitu apa di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terhentilah kenabian. Karena Nabi itu khatamun nabiyyin yaitu penutup para nabi. Jadi nabi saja sudah ditutup apalagi rasul. Ya nabi sudah ditutup apalagi rasul karena syarat jadi rasul adalah kenabian dulu kan ya ini setelahnya nggak ada nabi hanya para ulama para ulama ya sebagai apa warasatul ya pewaris para nabi dan juga di sini orang mengetahui ilmu ah, apa ilmu ahlul, ahlul bait katanya seorang nabi ya, ini kedustaan ya nggak benar ada juga kelompok yang kelima namanya Nawusiyah Nawusiyah menurut mereka Ali adalah pemimpin yang paling utama Siapa yang mengutamakan selain Ali, dia sungguh telah kafir Sama seperti yang tadi itu Syiah kelompoknya ya ada Nawusiyah, ada lagi Imamiyah. Nah ini yang terkenal Syiah Rafidhah Imamiyah yang ini, yang di Iran. Kalau Alawiyah ini ya, di Syria sebagian besar ya. Uh, imamiyah menurut sekte ini dunia tidak mungkin damai tanpa kepemimpinan seorang imam dari anak cucu Hussein. Imam eh, tersebut diketahui eh, oleh Jibril jika sang imam meninggal dunia dia digantikan oleh orang yang sepadan ya maka disebut, disebut imamiyah ya, jadi imam mereka itu dari keturunan Husain semuanya itu katanya dari Ali dari Husain terus sampai ya menurut mereka eh, Imam Mahdi ya, Imam Mahdi dan Imam Mahdinya kita dengan mereka berbeda ibu ya kalau Imam Mahdinya mereka itu keturunan dari Husain kata mereka dari Husain dan sudah ada sudah lahir di abad kelima sudah lahir pada waktu umur eh, berapa tahun 6 atau 5 tahun katanya disembunyikan di sebuah gua kata mereka jadi sekarang sudah ada hidup di sebuah gua lagi nunggu untuk keluar ya, disuruh ke, keluar tidak mungkin karena tidak ada orang yang kekal umurnya Dan kalau sudah dari tahun 5 Hijriah tahun 600 500 Hijriah ya, udah ada berarti sekarang sudah umurnya berapa tahun 1000 tahun dan tidak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun kata Rasulullah SAW dengan hadis setiap 100 tahun sudah selesai tidak ada lagi uh, orang ya jadi hanya 100 tahun orang itu bisa bertahan hidup mungkin yang selebihnya itu ah, apa dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Imam Mahdinya kita dari jalur Hasan. Ini hadis yang sahih. Imam Mahdi itu adalah imam yang akan lahir dari keluargaku, dari Hasan. Namaku namanya sama seperti namaku dan bapaknya nama seperti bapakku. Namanya Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi itu di, diberi apa diberi gelar Mahdi. Apa Mahdi itu? Orang yang diberi petunjuk namanya. Ya, jadi Imam Mahdi itu nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ya. Dikatakan Mahdi itu sebagai gelarnya. Apa Mahdi itu? Yang diberi petunjuk. Karena Imam Mahdi itu awalnya bukan orang terkenal, ibu orang biasa. Ya, Ahlul Bait keturunan Hasan. Orang nggak mengetahui ya itu akan jadi cinta, akan jadi uh, imam begitu ya. Orang biasa dalam satu malam Allah berikan petunjuk, Allah berikan ilmu, maka besoknya dia jadi sebuah jadi seorang imam yang besar yang diakui keimamannya oleh kaum muslimin seluruh dunia. Ini kisah Imam Mahdi. Ya. Jadi Imam Mahdi menurut uh, Ahlus Sunnah dari jalur Hasan. Jadi Imam Mahdi Al Husain apa Al Hasan wa Fatimah. dari keturunan Fatimah ya Hasan yaitu Imam Mahdi eh, Ahlus Sunnah. Sedangkan uh, apa Syiah Rafidhah dari Husain katanya. Dan juga Imam Hadi kita Ahlussunnah belum lahir nanti seperti manusia biasa dilahirkan biasa normal kemudian nanti hidup seperti biasa ya ini Imam Mahdinya Ahlussunnah kalau Imam Hadinya mereka mengatakan sudah lahir di abad kelima ya waktu kecil disembunyikan di sebuah gua Nauzubillah ini pemahaman yang menyimpang ya kemudian juga ada lagi Yazidiyah ya mereka berpendapat bahwa seluruh keturunan Husain menjadi imam sholat siapa yang mendapati salah seorang dari mereka maka dia tidak boleh salat di belakang selainnya jadi namanya imam itu harus keturunan Husain kalau ada imam selain keturunan Husain maka orang yang sholat di belakangnya tidak sah mereka ya jadi kalau nggak ada nggak menemui seorang imam keturunan Husain berarti sholatnya sendiri sendiri itu nggak nggak usah berjamaah ya sendiri sendiri Kemudian ada lagi namanya Abbasiyah. Sekte ini berpendapat bahwa Al-Abbas lebih berhak menyandang kekhalifahan ketimbang yang lain, baik atau jahat. Ini ada Al-Abbasiyah termasuk sekte Syiah ya. Ada lagi Mutana Sikhoh. Mereka sekte Mutana apa? Munasikhoh ya. Mutana Mutana ada dua ya, tulisan Mutana Sikhoh ruh dapat berinkarnasi Apabila yang meninggal itu orang baik, ruhnya akan keluar lalu masuk ke jasad orang yang hidup hanya akan bahagia dan bila orang tersebut jahat ruh ruhnya akan keluar lalu masuk ke jasad yang hidupnya celaka ini enggak benar ya enggak sedang dalam Islam tidak ada namanya apa reinkarnasi tidak ada ya semua roh itu akan berkumpul di alam barzah intinya ini ini ada akidah yang sesat ada lagi roji'iyah sekte roji'iyah sekte ini beranggapan Ali dan para pendukungnya akan kembali ke dunia nah, roji'iyah itu kembali jadi eh, Ali dan pendukungnya akan keluar dari kuburnya, kembali ke dunia dan membalas dendam musuh-musuh mereka. Nah, ini diyakini oleh Syiah, eh, Syiah Imamiyah. Katanya nanti Ali dan para pendukungnya akan keluar bu, dari kuburnya ya dibangkitkan oleh Allah dan akan membuat membalas dendam kepada orang orang yang memusuhinya. Ini alhamdulillah. Ada lagi ini ya, mereka melaknat Utsman, Talha, Zubair, Muawiyah, Abu Musa, Aisyah dan uh, ini Abu Musa termasuk eh, daripada ini ya apa Ali Nabi apa keluar daripada Ali ya. Aisyah dan para sahabat yang lainnya. Ini la, apa la ini yang yang laknat yang laknat terus mendo mendoakan kejelekan kepada kepada Aisyah, Utsman yang lainnya. Kemudian yang ke-12 ada mutarok bisoh ya mutarok bisoh mereka berpakaian mirip orang yang bermanasik berpakai baju ihram pada setiap periode sekte ini mengangkat satu orang sebagai pemimpin. Mereka menganggap orang tersebut sebagai al-mahdi umat ini. Jika dia meninggal, mereka akan menggantikannya dengan orang lain. Nah, inilah ah, paham-paham atau sekte-sekte dari Syiah Rafidhah ya yang semuanya pemahamannya atau akidah mereka menyimpang ya dari ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan silakan. Silakan Ibu, silakan. Uh, ada Ustaz, uh, cuman agak panjang ceritanya. Iya, di diringkas saja, Bu. Iya. Ini uh, masalah Saskia tadi itu bohong ya, Ustaz. Gimana? Saskia Takia, iya. Takia itu artinya berpura-pura ya, bohong, berdusta. Jadi ada teman kita yang sekarang lagi di penjara Ustaz karena dakwah salahnya itu eh, dakwah salahnya yang dianggap eh, menyalahin hak Azazi manusia. Jadi pada saat beliau di dalam penjara itu e, dipimpinlah salah satu ustadz yang kebetulan dari hadis apa gitu. Jadi dia sa pada saat e, setelah selesai sholat dia tidak ikut berzikir bersama dengan rombongan narapidana itu. Nah, menyebabkan situasi memanas dan akhirnya dia dikepung karena dianggap dia aliran sesat tidak mengikuti uh, zikir bersamanya itu. Hmm. Nah, pada saat itu dia melakukan bohong, tapi dalam hatinya dia tetap berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah. Jadi dia pas ditanya, sudah pada saat kritis begitu ditanya, bahwasannya saya dia menjawab saya Muhammad dia dalam artian bahwasannya dalam hati dia tetap Muhammad dia dalam artian pengikut Muhammad dan eh, kitab Al-Quran. Hmm. Nah, apa, apakah yang dilakukan uh, beliau itu uh, eh, Takia. bisa, ya, hmm. bisa uh, benar atau bagaimana? Karena beliau berpendapat telah uh, pernah dulu uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, dalam ceritanya ya pada pada saat perang pada saat perang apa saya kurang jelas cuman uh, mereka uh, kayak semacam mengintai musuh datang tiba-tiba ada kaum Quraisy yang bertanya gitu dan Rasulullah menjawab yang melakukanlah itu gitu. apakah e, yang dimaksud itu boleh dilakukan pada saat terdesak seperti itu iya eh, itu kan yang dikatakan taqiyah yang menurut orang Syiah Rabi'ah ya jadi dusta ya dusta yang sebenarnya orang Syiah Rabi'i itu dusta yang sebenarnya ya bukan hatinya itu apa mengakui kebenaran kemudian di lahirnya dia berpura-pura mengerjakan eh, keburukan kejelekan itu bukan begitu jadi ya, mereka dusta semuanya hatinya dusta eh, lahirnya dusta jadi dusta itu sebagai agama jadi mereka apa berdusta atas nama imam mereka nggak masalah kemudian dusta masalah hadis nggak masalah itu takiyahnya mereka ya nah sekarang bagaimana dalam keadaan situasi terdesak ya e, kemudian dia harus apa namanya menyembunyikan keimanan begitu ya yang dia yang benar tapi karena situasi bisa e, membunuh dia, misalkan lingkungan bisa membunuh dia, bisa dikucilkan. Apakah boleh kita berpura-pura begitu bergabung dengan mereka? ya kalau para ulama mengatakan kalau memang apa sampai kepada pembunuhan maka boleh menyembunyikan keimanan dalam hatinya apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang di hatinya sesuai dengan kisahnya ketika apa namanya kisahnya keluarga Yasir ya keluarga Yasir kan Amar itu bisa selamat ya dia apa mengatakan kata-kata yang dimana hatinya berbeda maka Rasul membolehkannya supaya selamat dari pembunuhan atau yang lainnya. Ini bukan takiyah. Ya, ya ini uh, dia seperti juga Rasul SAW pernah ketika dia hijrah, ini kisahnya kan, kemudian ada orang Quraisy yang bertemu di jalan. Kemudian, "Kamu dari mana?" Maka Rasul mengatakan, "Saya ya apa saya dari air." Saya dari air kata Rasul benar dari air, maksudnya saya diciptakan dari air, di atas air. Tapi maksudnya orang itu menyangka dari air itu sebuah daerah gitu. Ini nggak menyangka Rasul itu dari negeri Mekah. supaya tidak ketahuan. ini bukan berbohong, tapi apa yang Rasul katakan uh, apa mina minal ma, Rasul itu maksudnya dari segumpal uh, sperma apa sperma gitu dari air sperma tapi orang menyangka itu dari sebuah air itu sebuah tempat yang dimana tempat di sana pemata air gitu ya nah ini ini boleh kan bukan takiyah ini ya intinya yang yang dia e, merasa terdesak dengan lingkungan apalagi diancam dibunuh tapi hatinya itu tetap dia tenang dengan keimanan ya maka dibolehkan hanya sebatas lisan atau juga hanya sebatas perbuatan seperti contohnya ibu ya di lingkungan ibu misalkan e, misalkan jauh daripada apa namanya manhaj yang sahih kemudian di sana banyak tahlilan banyak yang lainnya nah kemudian kalau kita nggak ikut misalkan maka diancam dengan ancaman yang berbagai ancaman misalnya ya ancaman pembunuhan yang lainnya ya kita pura-pura untuk apa eh, ikut bersama mereka tapi mengingkari dengan hati tapi ingat ini ancamannya sampai sampai dengan kematian sampai oh, apa namanya mudaratnya besar tapi hanya semacam celaan diomonginnya itu sudah menghindar nggak apa-apa itu tidak tidak memudaratkan tapi sampai, ancaman kematian maka nggak apa-apa tetap hatinya tenang tetap hatinya tenang dengan keimanan dengan manhaj yang sahih itu untuk sementara waktu kemudian dia dia eh, berlepas dari hal itu sudah dia merasa aman ini diperbolehkan dalam eh, keadaan-keadaan yang terdesak ibu ya itu bukan takiyah malah dalam sebuah ayat ada saya lupa untuk apa sebuah ayatnya mungkin ada yang tahu ibu ya ada sebuah ayat di mana jika eh, orang yang terpaksa begitu dan hatinya tetap dalam keimanan maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kisahnya Amar bin Yasir itu ya, ya turun ayat berkenaan tentang Amr bin Yasir ya di mana yang dipaksa untuk kufur yang mengucapkan kata-kata kufur padahal hatinya tenang itu dibolehkan kalau diancam sampai kematian sampai anaknya uh, dibunuh sampai hartanya diambil tapi hanya sebatas celaan cemoohan dikucilkan itu ah, itu ringan itu ringan jadi nggak jangan sampai kita mau, mau apa menjual kita kita atau juga uh, manhaj kita ya yang lainnya ya mungkin suka acara itu dia nggak ikut zikir sebenarnya duduk aja dia duduk cuma zikirnya sendiri gitu untuk mensiasatinya kemudian ketika ketika salaman ya dia sholat sunnah begitu caranya mungkin ya oh, seperti saya di daerah saya begitu dulu diterapkan begitu ketika duduk di zikir ya di zikir sendirian saya ketika orang salaman saya sholat sunnah sendiri tidak ikut salaman yang lainnya misalkan ya Eh, gitu ataupun kalau terpaksa untuk salaman ya dia tidak mengakui ini adalah syariat Islam tapi hanya terpaksa keterpaksaan takutnya masih uh, apa masih lemah dia ininya apa komitmen sunnah takut dikucilkan takut yang lainnya ya nggak apa-apa dia tidak menjadi orang kufur tidak menjadi orang munafik karena dia tahu ini adalah keterpaksaan yang lainnya ya itu yang saya, bisa sampaikan ya Allah alam bishawab Jadi takiyah eh, itu berbeda dengan takiyah apa yang dikatakan takiyah orang Syiah itu udah berdusta itu ya, kebohongan ya. Dia berdusta dengan atas nama Nabi, dusta atas nama imam mereka begitu ya. Itu yang lainnya gitu. Iya dan hati-hati Bu, Syiah Rafidah ini telah apa gencar di negeri kita. Masalah buku juga harus hati-hati, yayasan Ibu ya. Jadi ada yayasan namanya Yayasan Ahlul Bait itu Syiah buat ya. Kemudian juga ada buku-buku yang dari uh, penerbit Mizan, antaranya Mizan itu bawa Syiah ya di hati ya. Kemudian tokoh-tokohnya kayak Dr. Jaluddin Rahmat ya yang mereka sudah gencar di Indonesia itu tokoh-tokoh Syiah. Jadi kita harus melindungi anak kita juga yang ada kuliah hati-hati yang buku-buku Eh, yang ya, ya pemahaman ideologi jadi Syiah lagi gencar karena mahasiswa-mahasiswa dari Iran itu banyak sekali ya sampai ratusan yang sudah uh, di Indonesia ya ciri-cirinya dia condong kalau dai-nya itu di televisi banyak ibu yang pahamnya Syiah itu yang dia ya banyak yang habib-habib habib begitu setengah-setengah Syiah setengah Sunni ya yang habib-habib begitu ya kemudian yang terus di dalam sholat sholawat yang lainnya itu Syiah meskipun tidak Syiah itu tapi dia menggiring ke sana ya ingat pertama dari buku-buku itu ya sudah kami isikan terus lentera apa lentera lentera hati nggak masalah itu penerbit lentera ada lentera kan itu si A kemudian Miza banyak pernah diposting di email tentang buku-buku A yang jati bu ya kemudian juga ustad ustad dai dai di Indonesia yang muncul di TV kadang itu orang yang berbau A juga ya uh, jadi intinya bisa membedakan dia si A ya di antaranya selalu kalau berceramah dia apa melebihkan alul bait ya alul bait memuji apa dengan salawat juga salawat salawat yang tidak syar'i salawat salawat yang tidak syar'i ya, salawat salawat yang dibuat oleh mereka uh, kemudian yang lainnya ya jadi hati-hati itu adalah syiah dari buku anak-anak kita bentengi bu ya kayak di Indonesia misalkan yang kuliah yang lainnya yang sampai terbawa paham oleh syiah karena Syiah berbahaya. Kalau Syiah sudah menguasai, nanti kejadiannya seperti di Irak. Ibu ya, kalau Syiah sudah menguasai, seperti kejadiannya di Syria. Jadi mereka berani nanti membunuh kaum uh, ahlus sunnah karena mereka berpendapat berpahala katanya membunuh ahlus sunnah. Jadi mereka akidahnya begini, jangan kau bunuh orang Kristen, orang Yahudi, tapi bunuhlah orang alusuna ya makanya ketika saya ini ini cerita sebentar bu ya tentang eh, apa nyatanya bagaimana akidah mereka nyata menghalalkan darahnya ahlu sunnah maka udah kafir menghalalkan darahnya ahlu sunnah seperti kejadian di Irak kan eh, eh, Irak ahlu sunnah itu dibantai bu habis-habisan ketika setelah turunnya Saddam Hussein Saddam Hussein runtuh maka digantikan oleh seorang sekarang kepala negaranya yang condong pada Syiah itu orang Syiah, orang Sunni di sana dibantai itu. Bisa-bisa ulamanya, dai-nya, imam masjid. Kebetulan saya waktu haji ya ketemu dengan imam uh, imam Irak, uh, eh, imam seorang imam masjid yang ada di, di Irak, orang Irak. Dia ngobrol orang Sunni bagaimana keadaan teman-temannya yang dibantai ya. Jadi cerita langsung dari dia dan dia termasuk yang selamat. Dia waktu kejadian itu dia pergi ke Yaman, belajar di eh, Syekh Mukbil ke Yaman terus sudah tenang dia kembali lagi ke ke Irak dia melihat masjidnya dibakar masjid-masjid temannya dibakar diseret istrinya juga ada yang diperkosa anaknya juga yang ada yang dibunuh macam-macam oleh orang Syiah jadi kekejamannya udah ya, ya lebih dari kekejaman dari orang Yahudi kejam mereka karena itu udah ideologi Dan mengatakan membolehkan menghalalkan darahnya orang Sunni jadi nah, Indonesia masih pura-pura ya, belum belum belum berkuasa ya masih biasa dengan kita tapi kalau jadi penguasa mereka menguasai maka ahlus sunnah dibantai dibantai kalau nggak mau ikut dengan mereka kalau ikut ya selamat kalau nggak ikut dibantai ya semua.